Biasanya mereka maksudkan adalah golongan orang-orang yang menyimpang, sesat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ada khawarij, ada jahmiyah, ada Mu'tazilah dan lain-lainnya. Mereka ini ciri-cirinya al-waqi'ah fi ahli al-athar. Mencerca para ulama ahli hadis. Karena asar-asar maknanya adalah hadis-hadis. Kalau hadis secara lugatan, secara bahasa maknanya adalah pembicaraan sehingga pembicaraan Nabi disebut hadis, bahkan pembicaraan Allah dalam Al-Qur'an disebut hadis. Disebutkan ahsanal hadisi kitabullah. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah Al-Qur'an. Tetapi azhar maknanya adalah peninggalan sesuatu yang tersisa dari apa yang diajarkan itu dikatakan athara Kuluma uthira, setiap apa yang didapat dari orang sebelumnya dikatakan asar. Tetapi sudah menjadi jelas dengan alif lam lil ahad yang maknanya asar-asar Rasulullah SAW. Ahlul asar sehingga maknanya adalah apa-apa yang dibawa oleh orang-orang ini dari Nabi. Berarti pembawa peninggalan Nabi, pembawa ilmu, pembawa hadis, sehingga ahlul hadis, ahlul athar sama. Bahwa ciri-ciri ahlul bid'ah itu mencerca para ulama ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah dan tanda-tanda orang-orang zindiq. Ini juga sama, maknanya sesat bahkan sudah kufur dikatakan zindiq. Ciri-ciri mereka tasmiyatuhum ahlal asar hasyawiyah. Mereka seringkali menuduh dan menamakan para ahlul asar, ahlul hadis, yakni ahli sunnah dengan hasyawiyah. Hasyawiyah adalah sesuatu yang ada di permukaan saja. Kadang mereka menuduhnya dalam bahasa Indonesia dengan tekstual. Teksnya saja. Mereka hanya tahu teksnya, nggak tahu maknanya. Atau hasyawiyah bermana hanya tahu permukaannya saja, nggak tahu dalamnya. Tuduhan-tuduhan itu dari para zindiq yuriduna ibtalal athari karena mereka ingin menggugurkan asar-asar Nabi, hadis-hadis Nabi. Mereka ingin membatalkan hadis-hadis yang dibawa oleh para ahlul hadis tersebut. Mereka ingin membatalkan asar-asar yang dibawa oleh para ahlul asar tersebut. Karena biasanya kalau ada seseorang membawa hadis-hadis sahih yang membuktikan kesesatan mereka, mereka tidak bisa membantah hadisnya. Mereka nggak bisa mengatakan Nabi salah, Nabi keliru, hadis itu nggak bisa diterima, nggak bisa, nggak berani mereka. Maka mereka akan berkata, orang ini jangan didengar, Orang ini pendusta, orang ini kazab, orang ini hanya tahu permukaannya saja, orang ini nggak paham agama dan seterusnya. Supaya hadis yang tadi ditolak. Supaya hadis-hadis yang dibawa oleh para ulama tadi tertolak. Itu tujuannya. Waqala. Sekarang dengan alif. Qala berkata. Qala dengan alif. Dua imam tadi berkata. Abu Hatim dan Abu Zura'ah. Wa alamatul jahmiyah. Tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbiha. Mereka menamakannya, tanda-tanda jahmiyah. Mereka menamakan ahlus sunnah dengan musyabbiha. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa alamatul qadariyah dan tanda-tanda aliran qadariyah menolak takdir tasmiyatuhum ahlal asari mujabbirah atau mujbirah menuduh ahlu sunnah ahlal athar dengan jabriyah. Wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlu sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyah. Sedangkan murji'ah menuduh ahlu sunnah dengan yang menyelisihi tukang nyalah-nyalahkan orang. Wa nuqsaniyah tukang mengurang urangi orang lain, dan seterusnya. Karena murjiah menganggap semua orang tidak berkurang imannya dengan dosa apapun. Sehingga alusuna yang menyatakan bahwa orang yang berdosa imannya berkurang dikatakan tukang mengurang urangi Wa rafidah tasmiyatuhum ahla sunnah nasibah. Tanda-tanda ciri-ciri syiah rafidah. Menuduh ahli sunnah nasibah. Nasibah itu memusuhi Ali. Jadi mereka merasa diri pembela Ali bin Abi Thalib. Maka yang tidak ekstrim seperti mereka, ahlu sunnah yang tidak kebablasan dalam mengkultuskan Ali dikatakan tidak membela Ali. Kalian menuduh Ali, kalian menjelekkan Ali, kalian merendahkan dan seterusnya. Wala yalhaqu ahlus sunnah illa ismun wahid. Padahal ahlu sunnah tidak pantas untuk disebut kecuali dengan satu nama. Yastahilu an tajma'uhum hadhil asma. Tidak mungkin akan berkumpul semua nama-nama tadi. Nggak mungkin akan berkumpul semua julukan-julukan tadi. Satu golongan julukannya banyak sekali dan saling bertentangan. Tidak mungkin. Nama mereka, julukan mereka hanya satu, Ahlus Sunnah, pemegang Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah demikian disebutkan di dalam matannya ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian. Kita lihat syarahnya, penjelasannya dari Syekh Rabi Hafizullahullah taala. Qala immatul Islam ya'rifun kulla asnafil mukhalifin li ahli sunnah Para ulama tahu jenis-jenis aliran-aliran itu asnaf al-mukhalifin yang menyelisihi sunnah, aliran-aliran yang menyelisihi sunnah. Para ulama tahu. Wasyiaratihim dan tahu pula siar-siar mereka, kelompok-kelompok sesat itu. Dan tahu pula alamatihim, tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka. Fahum taqasamut fi ahli sunnah. Mereka saling mendukung, saling berbagi julukan terhadap ahli sunnah. Yang ini menjuluki A, yang ini menjuluki B, yang ini menjuluki C dan seterusnya. Kama taqasamal kuffar ta'an fil anbiya. Seperti orang-orang kafir dulu menjuluki para nabi. Dijuluki kadang dengan majnun, kadang dengan syair, penyair, kadang dengan tukang seher Dan Allah bela Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah bela para Rasul. Wa ma huwa biqawli syair. Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi bukan ucapan penyair. Bukan pula biqawli sahir. Bukan pula ucapan tukang seher Wa ma sahibukum bimajnun. Kata Allah, orang yang bersama kalian itu tidak majnun. Ini pembelaan Allah terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada nabinya. Dikatakan syair, dikatakan sahir, syair penyair, sahir tukang sihir, dijuluki Majnun dan seterusnya. Allah bela semuanya dalam Al-Quran. Ternyata pengikut Rasul pun dijuluki dengan julukan-julukan. Julukannya sudah kita sebutkan tadi dalam matanya. Ada yang menjuluki Hasyawiyah, ada yang menjuluki dengan julukan Nuqsaniyah, ada yang menjuluki dengan julukan Jabriyah dan lain-lain. Taqasamu mereka saling memberikan julukan-julukan. Wa ahlu sunnati insya'allahum warasatul anbiya. Sedangkan mereka para ulama ahlu sunnah, mereka pewaris-pewaris para nabi wa ala ra'sihim ulama'uhum dan pimpinan-pimpinan mereka khususnya yaitu para ulama yarithunahum fi aqaidihim wa fi manahijihim wa fi sabri ala ma yalhaquhum para ulama ini mewarisi para nabi dari sisi akidahnya dan mereka mewarisi para nabi dari sisi manhajnya dan mereka mewarisi para nabi dalam kesabarannya. Dari tuduhan-tuduhan tadi. Min ada kama sabarul anbiya. Mereka juga sabar dari gangguan-gangguan musuh-musuh sunnah. Seperti para nabi. Yang sabar dari gangguan-gangguan orang-orang yang menentangnya. Maka kita contohkan satu persatu apa yang dicontohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razian. Contoh wa alamatu ahli bid'ah. Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah kelompok-kelompok sesat mesti akan mencerca para ulama. Ahlul athar yang dimaksud hum ahlus sunnah. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Wa yusammuna ahlul asar ahlul hadis dan dinamakan pula ahlul asar dengan ahlul hadis. Wa yusammuna ahlus sunnah maka ini tidak ada perbedaan. Muradif persamaan kata. Asar maknanya hadis, hadis maknanya sunnah, sunnah maknanya asar, asar maknanya hadis. Sehingga ahli sunnah, ahli asar, ahli hadis, kullu wahid. Semuanya sama. Wal muradu bis sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah atau hadis atau asar adalah manhaj ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani aqamu dinahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Yani mereka menegakkan agamanya di atas kitab dan sunnah Pernah ada pertanyaan, tidak mengapa kita ulang. Kenapa disebutnya ahli sunnah bukan ahlul kitab buat sunnah? Padahal mereka membangun agamanya di atas kitab dan sunnah. Tetapi menyatakan atau dijulukinya ahli sunnah. Tidak dijuluki ahlul Quran atau ahlul Quran wa sunnah. Karena sudah kita katakan makna sunnah adalah ajaran Nabi. Sehingga mencakup semua yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan Al-Quran ayat per ayat. Mengajarkan semuanya dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW rinci. Sehingga cukup dengan kata ajaran Nabi terkena semuanya. Al-Qurannya, sunnahnya, hadisnya. Juga ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, contoh Nabi termasuk dalam ajaran Nabi. Alaihi salatu wassalam falahum a'da'un kusur. Tentunya ahlul sunnah, ahlul athar yang memegang sunnah Nabi akan mendapatkan penentangan dari musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh mereka banyak. Mengapa demikian? Karena Nabi menyatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan berpecah golonganku menjadi 73 golongan atau akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya menyimpang, sesat terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa satu golongan kata Nabi? Aku dan para sahabatku. tayyib berarti satu banding 72. Sahih? Satu dibanding dengan 72 kesesatan. Yang setiap satu kesesatannya bercabang-cabang lagi di dalamnya. Maka berarti ahlu sunnah sedikit, sedangkan ahlul batil banyak. Yang menyimpang lebih banyak. Idan falahum a'da'un kuthur. Mereka memiliki musuh-musuh yang banyak. Wa asnaf adidah kathira. Dan musuhnya bermacam-macam. Ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri Sedangkan ahli sunnah yang di tengah-tengah diserang dari sana, diserang dari sini. Dan anehnya barakallahu fikum yang khawarij menuduh ahli sunnah murjiah. Sedangkan murjiahnya menuduh ahli sunnah khawarij. Mengapa? Karena ahli sunnah di tengah tidak menyatakan seperti murjiah bahwa iman tidak berubah, tidak berkurang dengan dosa-dosa. Iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa habis. Kata murjiah, berarti kalian khawarij. Sedangkan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kita tentang juga. Tidak. Dengan dosa-dosa, walaupun iman mereka berkurang, mereka tidak kafir. Selama masih memiliki akidah tauhid yang lurus. Apa kata Khawarij? Kalau begitu, kalian murjiah tidak mau mengkafirkan. Ahlu sunnah dijuluki dalam satu saat dua julukan yang bertentangan. Murjiahnya juga, khawarijnya juga. Ini yang dikatakan tadi oleh penulis. Tidak mungkin bisa dua julukan yang bertentangan dituduhkan kepada satu golongan. Dengan tuduhan yang dua, tuduhan bertentangan. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh murjiah dan khawarij. Dilakukan pula oleh mereka yang tersesat dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada beberapa golongan? Di antaranya, ada yang menyamakan dengan makhluk. Mengatakan Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Sesat mereka. Ada yang sebaliknya, tidak. Allah tidak seperti manusia, maka Allah tidak punya tangan. Ini Sesat lagi. Karena mengingkari sifat Allah tangan. Di mana ahlu sunnah? Tengah-tengah. Allah memiliki sifat yad karena dalam Al-Quran disebut berkali-kali tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah. Tetapi kami mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Apa akibatnya? Tadi. Yang musyabbiha mengatakan kalian ahli sunnah. Menolak sifat. Loh kok menolak sifat? Kami beriman bahwa Allah memiliki sifat yad. Mengapa nggak mengatakan tangan ya tangan seperti tangan kita punya tangan? Enggak, itu namanya menyamakan. Idan kalau begitu kamu nolak sifat. Kita dijuluki mu'attil, penolak sifat. Oleh penolak sifatnya, ketika kita beriman bahwa Allah memiliki tangan tapi tidak sama dengan makhluk. Kalau kalian menganggap Allah punya tangan, berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Berarti kalian musyabihah. Musyabihah menjuluki ahli sunnah mu'attilah. Sedangkan para mu'attil menjuluki ahli sunnah musyabbihah. Dua tuduhan yang bertentangan terhadap satu golongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adanya musuh-musuh sunnah. Wa kathalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syaitin al-insi wal jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Zuhrufal qawli gurura. Kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Setiap nabi punya musuh. Maka pengikut nabi juga memiliki musuh. Setiap nabi mengajarkan kebenaran dan setiap kebenaran memiliki musuh dan penentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita, teladan kita memiliki musuh-musuh yang menjuluki dengan julukan-julukan jelek. Ternyata pengikut-pengikutnya di belakang yang masih berpegang dengan sunnah juga sama. Dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Qala layatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik Wa inna bani Israel tafarraqat ala tintaini wa sab'ina millah. Dibawakan hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sungguh akan terjadi pada umatku apa yang pernah terjadi pada Bani Israel. Seperti sendal dengan sendal. Selalu ikut sendal. Satu dengan lainnya saling melangkah hatta in kana minhum man ata ummahu niyatan. hingga kalau di kalangan Bani Israel ada orang yang menzinai ibunya terang-terangan Ala niyatan. niscaya di umatku akan terjadi yang seperti itu man yasna'u dhalik. akan ada yang melakukannya menzinai ibunya terang-terangan wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini sab'ina millah dan sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 golongan. Wataftariqu ummati. Maka umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Illa millatan wahidah. Kecuali satu golongan. Halu wa man hiya ya Rasulullah. Mereka bertanya para sahabat, siapa satu golongan itu? Ya Rasulullah, Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Wa fi ahli bid'ah wal ahwa'i wa zanadiqah al-batiniyah al-ismailiyah wa ghairihim wa hum yandassuna fi sufufi rawafid wa fi sufufi sufiyyat al-ghula. Ini barakallahu fiikum berita dari Nabi SAW. Akan ada pada umatnya tafarruq, perpecahan, perpecahan. Dan disebutkan perpecahan-perpecahan itu menjadikan mereka terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya finnar, artinya semuanya menyimpang. Semuanya sesat. Illa wahidah, kecuali satu. Alhamdulillah. Ini bukan klaim-klaiman bahwa ini adalah kita. Enggak, Rasulullah dan para sahabatnya. Kita hanya orang-orang yang sedang berusaha mengikuti mereka. Allah taufiq. Kita berharap pada Allah taufiq agar kita bisa menjejaki meniti jejak mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam menegakkan sunnah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah berarti ada aliran-aliran yang mengaku muslimin. Di sana ada ahlul bid'ah. Di sana ada ahlul ahwa. Di sana ada para zindiq. Di sana ada kebatinan, aliran batiniyah, maknanya aliran kebatian, kebatinan. Ada al-Ismailiyah, aliran Ismailiyah yang juga sudah ekstrim sesatnya. Wahum yandassuna fi sufufir rawafid dan mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin dan bergabung bersama rawafid syiah dan juga di barisan sufiyah yang gulat, yang ekstrim. Karena sufi macam-macam. Wa alamatuz zanadiqah. Maka kita lihat tanda-tanda zindiq. Tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Mereka para zindiq menuduh ahli sunnah, para ulama ahlul hadis, para ulama ahlul athar dituduh dengan hasyawiyah. Apa makna hasyawiyah? yuriduna bidzalika dhamma ahli sunnah. Ucapan itu untuk mencerca ahli sunnah. Bi annahum hashwun. Apa makna hashwun? Laisu minal kubara wal udama. Mereka bukan orang besar, bukan orang penting, bukan orang yang... Mereka rendahan. Tidak tahu kecuali permukaan saja. Bukan udama. Misal hashish fi wasatiz zara. Seperti hashish. Hashu dari kata hashish. Semak-semak belukar yang ada di kebun-kebun kita, biasanya kita buangin. Kita katakan, ah ini ngerutin aja. Pohon-pohon liar ini. Itu dalam bahasa Arab hashu Yang tidak penting. Fi wasati zara' di tengah-tengah perkebunan. Fayakuluna anhum hasyawiyah. Maka itu dijadikan sebagai julukan untuk menjuluki mereka para ulama, ahlu sunnah, dan pengikut-pengikutnya. Bahwa mereka ini hasyawi. Mereka ini hanya semak-semak belukar yang tidak penting. Mereka ini hanya sesuatu yang tidak ada nilainya. Tanakkusan li ahli hadis. Untuk merendahkan ahlul hadis. Fa'idha sami'ta insanan yaqulu an ahli sunnah hasyu, kalau engkau dengar ada orang yang menyatakan ah ulama itu begini, direndahkan. Atau dikatakan hasyawi, orang ini hasyawi, hanya tekstual saja, hanya permukaan saja, tanda-tanda. Kalau orang ini punya penyimpangan. Tanda-tanda kalau orang ini zindiq. Mengapa? Bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan agama tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa berilmu tanpa melalui ulama? Kalau ada yang mencerca Imam Bukhari, ada yang mencerca Imam Muslim, ada yang mencerca para imam-imam penulis kitab-kitab sunan wal masanid, fa'alam annahu zindiq. Ketahuilah dengan yakin kalau dia zindiq. Kau oh, tahu dari mana Ustaz? Terus kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim dicerca, kira-kira dia ikut siapa? Kira-kira dia pakai hadis yang mana? Kalau semua ahli sunnah, ahli hadis, para imam-imam tadi dicerca. Ini orang-orang begini, orang-orang begitu. Apalagi kemudian mengatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang lebih daripada sekedar hasyawi. Mereka menjulukinya biasanya antek-antek pemerintah. Imam Bukhari itu penjilat khalifah. Ada yang menjuluki begitu? Ada. Bahkan bawa sejarah. Lihat bagaimana Bukhari waktu itu mendukung pemerintah dengan hadis-hadisnya. Lu nyatanya hadisnya sahih bagaimana? Suruh sabar terhadap pemerintah. Disuruh untuk jangan melawan penguasa dengan pedang. Disuruh hadis-hadisnya sahih. Dan Imam Bukhari tidak menyatakan dengan dusta. Mengatakan hadasana fulan, an fulan, an fulan, an sahabah. Rasulullah SAW bersabda. Tetapi karena mereka tidak suka dengan hadis itu, tapi gak berani mencerca hadisnya. Imam Bukhari-nya nih Walaupun awalnya seorang tokoh Syiah membuka kitab Bukhari dengan mengatakan, saya memegang kitab ini, saya berwudu. Karena kitab ini mulia, berisi hadis-hadis Nabi. Tapi ketika saya mendapatkan hadis tentang Nabi Musa yang begini yang begitu yang tidak pantas ditaruh di buku yang mulia ini. Saya heran siapa yang berani meriwayatkan hadis seperti ini. Di mana kesalahannya? Wallahu taala alam. Imma pada Bukharinya wa imma pada Abu Hurairahnya. Naudzubillah. Jadi kalian para hadirin disuruh mencerca. Silakan pilih mau mencerca Bukharinya atau mencerca Abu Hurairahnya. Hadis Nabi Musa yang ketika dijuluki oleh Bani Israel punya penyakit kemaluannya Allah takdirkan ketika dia mandi meletakkan bajunya di atas batunya, batu itu lari. Dikejar oleh Nabi Musa, bahkan dipukul sampai membekas. Dan mereka melihat Nabi Musa tidak cacat seperti yang dituduhkan. Ikhwan bin Azzaikumullah, Allah ingin memuliakan Nabi Musa dengan tidak dikehendaki oleh Musa. Artinya Musa tidak ingin dilihat. Beliau selalu sembunyi. Bani Israel kalau mandi bersama-sama. Nabi Musa tidak mau. Itu adab yang tidak baik. Tapi Allah takdirkan kejadian yang tidak dikehendaki. Musa marah, Musa mengejarnya. Mengapa? Itu tidak merendahkan Musa sama sekali. Musa tetap menjaga kehormatannya Tetap dia bahkan marah dengan batu tersebut. Tapi Allah takdirkan. Membuktikan pada mereka bahwa Musa orang yang sehat walafiat. Ini dijadikan untuk mencerca. Sahih Bukhari dan mencerca Sahih Muslim. Dan orang ini tidak berhenti sampai di situ. Buka halaman berikutnya. Astagfirullah. Bagaimana dengan hadis ini? Pura-pura bersandiwara. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke kamar Aisyah dan mengatakan minha huna takhruj qarnu syaitan dari sini keluar tanduk syaitan kamar Aisyah tanduk syaitan ada apa dengan Aisyah pura-pura bodoh padahal di atasnya ada hadis di bawahnya ada hadis yang menjelaskan minal masyriq dari atas dari arah masyriq bahkan ada yang lebih jelas lagi dari Irak dari arah Irak kalau kita mengatakan ke arah timur, ke sana kan, ada rumah siapa di sana? Kan terlihat. Itu hanya arahnya. Tetapi dia pahaminya dari dalam rumah Aisyah. Berarti siapa lagi selain Nabi di situ? Kalau bukan Aisyah. Untuk mencerca Aisyah. Ini saya tidak tahu apakah dari Bukhari-nya atau dari Abu Hurairah-nya atau dari sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Syiah Rafidhah memang sengaja-sengaja ingin mencerca sahabat, ingin mencerca para ulama, ingin mencerca para ahlul hadis, ingin mencerca ahlu sunnah seluruhnya. Dan itu ciri-ciri zindiq. Ciri-ciri zindiq. Kembali kepada kita. Qala Idza sami'ta insanan yaqulu 'anis sunnah kalau engkau mendengar seseorang mencerca ahli sunnah, menjulukinya dengan hasyu atau hasyawiyah, fa'lam annahu zindik. Ketahuilah kalau dia zindik. Lianna hadha ghayatul ihtiqar. Karena itu cercaan yang merendahkan. Wal isti'la ala ahli sunnah. Bahkan menjelekkan ahli sunnah. Alladzina hum hamalatu dinillah. Yang mereka itu pembawa-pembawa agama wal munafihuna anhu dan pembela-pembela agama. Ulama, ulamanya para ulama, yang paling alimnya di antara ulama adalah sahabat. Karena mereka lah murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Maka mereka yang mencerca para sahabat. Cukup dikatakan dia zindik. Menyimpang sesat. Sebab kalau mereka tidak sesat, mereka akan mengambil ilmu dari para sahabat. Karena para sahabat membawa ilmu dari Nabi. Tapi kalau dicerca, mereka mendapatkan ilmu dari mana? Yang kedua, para tabi'in. Imam-imam, murid-muridnya para sahabat. Kalau para tabi'in dicerca, dijatuhkan kehormatannya, maka dia zindik. Karena kalau tidak, dari mana dia akan mendapatkan ilmu tanpa melalui para tabi'in. Karena para tabi'in murid-murid langsung dari para sahabat dari Rasulullah SAW. Dan demikianlah seterusnya. Para imam-imam ahli sunnah adalah pembawa-pembawa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan ulama dalam beberapa ayat. Di antaranya ada perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyakan kepada ahli dzikir, ahlul Quran jika kalian tidak tahu, disuruh untuk tanya kepada ulama. Qala selanjutnya dikatakan yuriduna ibtalal athari. Yang mereka maksud ketika mencerca orang-orang tadi, orang-orang mulia tadi, bukan orangnya. Yang mereka maksud adalah yang dibawanya. Ada qasduhum lima yaqulun hasyawiyah. Itulah tujuan mereka ketika mereka menjuluki Hasyawi, ketika mereka menjuluki dan merendahkan para ulama ahlul hadis atau gusa atau mereka juluki sebagai buih. Kullu hadha tanakkus wastighfaf. Semua itu merendahkan dan meremehkan para ulama. Mal hadaf? Apa tujuannya? Laisal hadaf ashkhasahum Tujuannya bukan pribadi-pribadi mereka. ashraf jamak syakhsun. Syakhsun artinya pribadi. Orang per orang. Bukan orang-orangnya yang mereka maksud. Al-hadaf isqatus sunnah. Tujuan mereka adalah menjatuhkan apa yang mereka bawa. Karena mereka ahlul hadis. Contoh, setelah Syiah berhasil menjatuhkan Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah hadisnya banyak sekali. Maka setiap kamu membawa Berkata Abu Hurairah, kalau Rasulullah SAW bawa hadis, hadis Abu Hurairah diterima. Abu Hurairah tuh begini, begini, begini, habis. Bagaimana dengan Abu Bakar wa Umar? Syiah paling membencinya dan menjatuhkannya. Kamu ambil riwayat dari Abu Bakar, Umar, mereka pengkhianat. Jatuhlah riwayat-riwayat tadi. Tinggal berapa sisanya? Kalau mereka katakan kami hanya mengambil dari Ali bin Abi Thalib itu pun dusta. Mengapa? Ada hadis Ali yang sangat jelas yang menyalahkan mereka. Yaitu untuk menerima dan berbayat kepada Abu Bakar. Ini akrahul khilaf. Aku nggak suka perselisihan. Hatta takunu jamaah. Hingga kalian bersatu. Atau lebih baik aku binasa. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Ali bin Abi Thalib juga berkata. ma'utiyah bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku lebih di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar kufa. Apa maknanya kalau di mimbar kufa? Di tempat fitnah di mimbar kufa. Dan itu sengaja beliau ucapkan karena melihat ada orang yang hulu ekstrim, membesarkan dirinya lebih daripada Abu Bakar wa Umar. Akan aku cambuk, kata Ali. Dan juga makna kalimat di mimbar kufah berarti yang dengar bukan satu orang, bukan dua orang. Satu umat mendengar semua. Karena beliau khutbah. Ma'utiya bi ahadin ala Abi Bakrin wa Umar illa jallatuhu hadal mustari. Apakah diterima? oleh haulai syiah? Apakah diterima oleh haulai rafidah? Apakah diterima oleh mereka kaum syiah dan kaum rafidah? Tidak. Walaupun dari ahli bait. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dicerca. Apa jadinya? Setiap kamu mengatakan rawahul Bukhari, ah Bukhari. Sampaikan Muslim, ah siapa Muslim? Sehingga sunnah yang dibawanya ditolak isqatu ahadisi Rasulillah. Berarti hadafnya, tujuannya adalah isqatu ahadisi Rasulillah, menjatuhkan hadis-hadis Rasul yang dibawa oleh para ulama tersebut. Li'anna haula'il ladina hamalu sunnah, karena mereka lah orang-orang yang membawa sunnah Wahumul ladina yuballighunaha. lah yang menyampaikan sunnah dalam kitab-kitab mereka, dalam kajian-kajian mereka, dalam dakwah mereka, dalam ucapan mereka. Mereka menyampaikan hadis. Kalau ditanya, apa hukum ini, apa hukum itu? Jawabannya tidak, saya pikir begini, saya rasa begitu. Enggak. Mereka akan berkata, hadasana. Setiap ditanya masalah apapun. Dalam masalah ini, aku dengar dari fulan, Fulan mendengar dari Fulan dan mereka semua thiqah terpercaya dari sahabat Fulani bahwa Rasulullah SAW bersabda. Itu jawaban mereka. Selalu. Dan itu ciri-ciri ahlul hadis. Dijuluki ahlul hadis karena seperti itu.